Ya kita masih membahas tentang tamyiz. Ya. Ma ma'na tamyiz? Ya, eh, Al-ismu mansub al-mufassil man bahama min adawat awin nisab. Lughatan, ma ma'na tamyiz Kira bahasa? Faslu syai'an ghairi. Ya Memisahkan sesuatu dari yang lainnya. كم عدد الذوات المبهمة أربعة أحدها العدد مثاله اشتريت عشرين غلاما الثاني المقدار مثاله اشتريت قفيزا مرا والثالث شبه المقدار مثاله يعني مثقال ذرة خيرا ملء الأرض ذهبا itu juga sama ya tamizukam zakam masuk ke apa Hah? mikdar syibul mikdar atau adat tamizakam kam abdan malakta Hah? masuk ke adat Kemudian yang keempat makana far'an litamyiz. Misaluhu Ya, hadza khatamun hadidan. Sudah ini ya. Ya, baik sekarang kita masuk ke at-tamyiz yang kedua. Al-mubayyin li nisbah. Tamyiz yang menjelaskan ketidakjelasan anisbah penyandaran. Imma muhawwalun 'anil fa'ili nahwu tasabbaba Zaidun 'araqa وتفقى بكر شحما وطاب محمد النفس وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا Tamiz nisbah ada kalanya dia muhawal anil fa'il yang ditahwil dipindah dari fa'il Contohnya tasabbaba Zaidun araqa. Ya. Di sini araqa adalah muhawal anil fa'il dari fa'il karena asli dari tasabbaba zaidun araqa adalah apa tasabbaba araqu zaid yang bercucuran adalah keringatnya tasabbaba zaidun araqa aslinya tasabbaba araqu zaidan apa araqu zaidin prosesnya gimana menjadi tasobbaba zaidun araqan Tadinya apa? baba al-Quzaidin. Gimana prosesnya? Pertama dibuang apanya? baba al-Quzaidin. Dibuang apanya? Mudofnya. yaitu apa? Arok. Kemudian mudof ilaih ditempatkan pada posisi apa? Mudof. sehingga dia menjadi mansub. Ya, baba Zaidun. Kemudian mudof tadi yang dibuang didatangkan lagi dalam kondisi apa? Man mansub sebagai tamiz. Irobnya ya Tuhir ya jelas ya ya Elon ma'udin mabni al-fat La mahalalahu minal i'rab Kemudian Zaidun Fa'il marfu alamatu rafihi Abdumma zahiru ala akhiri Araqa Tamiz Ya mansub rasa sudah ini Belum Belum ya Ya Kenapa di sini araqa disebut sebagai tamyiz nisbah. Eh? Karena la Zaidun dalam jumlah ini dinisbahkan tasobub kepada Zaid dan tidak jelas. Ya, penyandaran tasobub ini kepada Zaid. Zaid bercucuran. Apanya yang bercucuran? Kan gak jelas ini. Nisbah tasobub kepada Zaid mubham nggak jelas maka dijelaskan ditafsirkan dengan apa tamiz aroko ketika tidak disebutkan ya masih dikira-kira mungkin daman atau arokon atau apalagi yang disifati dengan sifat tasobub mengalir atau bercucuran ya. air mata atau ini ataupun misalnya watafak watafaqqa bakrun syahma ya ya yang lebih dekat dari makna tafaqqa adalah tasyaqqaqa. Bakrun syahma, bakar pecah. Syahma lemaknya hilang, ya. Aslinya apa? Tafaqqa syahmu bakrin. Ya diperbuat seperti apa yang sebelumnya. Taba Muhammadun nafsan juga sama. Washta'ala ar-ra'su ini juga sama. Aslinya apa? Washta'ala syaibur rosi. Ishta'ala asal maknanya adalah menyala. Dipinjem, Ya, dalam penggunaan untuk mengungkapkan tentang rambut yang sudah memutih. Ishta'ala ra'su syaiba. Rambut itu menyala atau memutih. Syaiba dengan apa? Uban. Mudah ya. Itu muhawwal anil fa'il. Yang kedua wa imma muhawwalun anil maf'ul. Ada kalanya tamiz nisbah dia muhawwal anil maf'ul diambil dari yang aslinya maf'ul wa fajjarnal ardu uyuna aslinya apa wa fajjarna uyunal ardi hmm. prosesnya sama dengan yang sebelumnya dibuang apa mudhafnya kemudian mudhaf ilaih diposisikan pada posisi mudhaf sehingga dia mansub Fajjarna al arba Kemudian ditatangkan mudhaf yang dibuang tadi Sebagai tamyiz uyuna Au <clears throat> an ghairihima Ataupun tamyiz nisbah Yang ditahwil dari selain Fa'il dan maf'ul Ini barusannya pembahasannya Pada kawakib yakni dia tamyiz yang ditahwil dari mubtada yang biasanya datang setelah isim tafdil. Contohnya anak aktsaru minka malan. Aslinya apa? Mali aktsar minka. Zaidun akramu minka aban. Aslinya apa? Hah? Abu Zaidin akramu minka. Ya. <coughs> Wajmalu minka wajhan. Ya, sama. Prosesnya dibuang apanya? mudhaf maka mudhaf ilaihnya yang berupa domir domir ya yang tadinya apa dan majrur menjadi munfasilan marfu' kemudian setelah itu mudhafnya didatangkan sebagai tamiz sehingga jadilah anak aksaru minka malan tadinya mali aksar minka sehingga menjadi anak aksaru minka malan dan kita sudah lewatkan tentang faedah tamiz yaitu agar kalam itu lebih membekas pada jiwa, lebih mengena pada jiwa. Karena sesuatu itu apabila disebutkan secara global, maka jiwa itu menunggu-nunggu perinciannya. Setelah itu disebutkan rinciannya, maka ini lebih mengena pada jiwa. Berbeda halnya kalau kalam itu disebutkan langsung secara rinci. Seperti kalau dikatakan tasobbaba araku Zaidin langsung. Bercucuran keringatnya Zaid. Ini kurang membekas. Tapi kalau dikatakan tasobbaba Zaid, Zaid bercucuran, ya apanya? Aroko keringatnya. Maka ini lebih apa? Mengena, membekas pada jiwa. Sama ungkapan antum juga benar tadi baba al kuzaidin ataupun baba Zaidun al kon cuma dari sisi tadi pengaruhnya berbeda. Al ghairu muhawalin ataupun tamiz yang kedua ya sekarang. Jadi tamiz ada dua tamiz nisbah ada dua macam. Yang pertama yang muhawal, muhawal ada tiga. Yang pertama muhawal anil fa'il, yang kedua muhawal anil maf'ul, yang ketiga muhawal anil mubtada. Dan yang kedua dari macam tamiz nisbah adalah ghair muhawal tamiz yang tidak ditahwil dari yang lainnya, dari sesuatu pun. Contohnya imtala'a al-ina'u ma'an. Bejana itu penuh ma'an, airnya. Walillahi daruhu farisan. Sungguh alangkah mengagumkan dia ya, farisan seorang pengendara kuda penunggang kuda Di sini dikatakan bahwasanya imtala ina ma'an walillahi daru farisan sebagai wal muhawal karena dia pada asal pelatakannya diletakkan dalam keadaan seperti ini. Tidak ditahwil dari yang lainnya. Kemudian walillahi darruhu farisan disebutkan oleh ulama yang lain bahwasanya karena di tidak disebutkan di sini marja tempat kembalinya domir ha darruhu maka dia disebut dengan tamiz apa? mufrad. Seandainya yang dimaukan adalah tamiz nisbah, tamiz jumlah, maka harus disebutkan apa? marja tempat kembalinya domir. Seperti Zaidun lillahi darhu farisan. Tapi di sini tidak sebutkan. Ini pendapatnya Al-Muradi dan juga Az-Zamakhsyari. Jadi kalau dimaukan dengannya nastamyiz nisbah harus disebutkan marja tempat kembalinya dhamir hak darruhu seperti Zaidun lillahi darruhu farisan. Kalau tidak disebutkan tempat kembalinya domir ha maka dia tamiznya masuknya tamiz mufrad dan banyak terjadi tamiz muhawal ini pada ta'ajub siho-siho yang menunjukkan ta'ajub ya di antaranya yang barusan kita apa lewati apa itu ma akroma zaidan misalkan apa? Ma'akrama Zaidan apanya? Khuluqan misalkan. Ataupun akrim bi apa yang disebutkan? Telega Hah? Bukan. Hah? Ya, akrim bi Abi Bakrin aban. Akrim bi Abi Bakrin aban. Kemudian syurutu tamiz, syarat-syarat dari tamiz. Wala yakunu tamiz illa nakirah. Tamiz tidak terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Ini pendapatnya orang-orang Basrah. Adapun orang-orang Kufah membolehkan datangnya tamiz dalam keadaan apa? Ma'rifah. Apa syahid mereka? Hah? Apa? Sebutin yang keras raitu lama an araftana lama an arafta wujuhana sodatta watibta nafsa ya qais an amn amrin. Syahidnya mana di situ watibta an nafsa. Iya, Ini mah. Ini syahidnya orang-orang Kufah yang berpendapat bahwa saya boleh tamyiz datang dalam keadaan apa? Ma'rifah. Tapi orang Basrah menakwilnya. Mereka membawa al yang ada pada an-nafs sebagai al-zaidah tambahan. Juga semisal contoh illa man safiha nafsah. Man safiha nafsah. Orang Kufah berpendapat nafsah di sini tamiz. Ya. Illa man safiha nafsah. Ada juga yang mengatakan apa? al mushababil maf'ul nafsah ada yang berpendapat ya al-musyabbah bil maf'ul karena safiha isim yang ataupun fi'il yang lazim. Dan dia di di sini diamalkan, menasabkan. Maka nafsah dikatakan sebagai al-musyabbah bil maf'ul. Ini dikata yang lain. Orang Kufa membolehkan nafsah di sini di Arab sebagai apa? Tamiz. Juga batirat ma'isyataha. Hmm. Iya. apa ayatnya? Wakam Wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Nah, ini pendapat ini yang membolehkan datangnya tamyiz dalam keadaan ma'rifah itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kata Ibn Taimiyah, "Wa hadha alladhi qala al-Kufiyun asah fil lughah wal ma'na." Pendapat yang dikatakan oleh orang-orang Kufah adalah yang paling sahih dari sisi al-lughah, dari sisi lughah dan makna. Ya alasan mereka orang Basrah yang mengatakan bahwa saya tamiz harus nakirah adalah bahwasanya tujuan dari tamiz adalah tafsir penjelasan menghilangkan ketidakjelasan dan hal itu menghilangkan ketidakjelasan penafsiran itu dihasilkan bisa dihasilkan dengan nakirah ya, sehingga kata mereka harus nakirah agar tidak terjatuh kepada abas perbuatan sia-sia ataupun penambahan yang tidak ada tujuannya katanya. Kemudian syurut tamiz kita baca lagi wala yakunu tamiz illa nakirah. Tamiz tidak terjadi kecuali dalam kondisi nakirah. Ini ada khilaf. Ya. Yeah wala yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'nal mutaqaddim fil hal dan tidaklah terjadi tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalam dengan makna yang telah lewat pada hal. Kenapa? Karena maksud atau tujuan dari tamyiz adalah menafsirkan dan menghilangkan ketidakjelasan. Ya, kalau tamyiznya didahulukan dari amilnya ini bertentangan dengan tujuannya. Ya. Tamiz kan datangkan atau apa? Menghilangkan ketidakjelasan. Ya. Nah, kalau tamiz jadi dahulukan dari amilnya, ya bertentangan dengan tujuannya. Ada amil seperti ishrun. Ini amilnya tamiz. Ini kan kejelas, maka perlu dijelaskan dengan tamiz. Esruna rojulan indi misalkan atau indana kalau didahulukan rojulan ashrun ya nggak boleh karena ini bertentangan dengan maksud dari tamiz yaitu menafsirkan menjelaskan amil yang masih mubham amil yang masih mubham Ini kondisi tamiz adalah seperti naat di mana tidak boleh didahulukan dari manautnya man'ut dulu baru na'at. Hmm. Kemudian warna si tamyiz dzat al mubhamah til kadzat wal berarti al fi'lul musnad yang menasobkan tamizdat yang mubhamah til adalah zat itu sendiri. Apakah adad, miqdar, syibul miqdar ataupun makana far'an li Apa yang merupakan cabang dari tamiz. Walitamiz nisbah al fi'lul musnad sedangkan yang menasobkan tamyiz nisbah adalah fi'il yang musnad ataupun syibul fi'il seperti isim fa'il Kemudian terkait dengan tadi yang sebelumnya ada catatan yaitu wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al mutaqaddim fil hal. Jadi yang menghalangi datangnya tamyiz sebelum amilnya itu pendapatnya jumhur. Jumhur berpendapat bahwasanya amil ataupun tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Ya. Sama saja apakah amilnya mutasorif ataupun huwal mutasarrif yang mutasarrif ya seperti pada tamiz nisbah oleh mutasarrif pada tamiz apa zat Adapun pendapatnya Al-Kisai dan Al-Mazuni dan juga Al-Mubarid mereka berpendapat boleh. Ya. Tamyiz didahulukan dari amilnya dengan syarat amilnya dalam tasarrif yaitu pada tamis nisbah contohnya pada contoh Toba Muhammadun Nafsan boleh kata mereka Al-Kisai, Al-Mazuni, Al-Mubarid dikatakan apa? Nafsan, Toba Zaidun khusus pada amil yang mutasarrif yaitu pada tamiz nisbah kata mereka boleh tamiznya didahulukan dari amilnya dengan dikatakan dalam contoh atau sebagai contoh nafsan Toba Zaidun. Aslinya Toba Zaidun Nafsan. Boleh katanya didahulukan. Nafsan Toba Zaidun. Pada tamiz nisbah. Berbeda kalau pada tamiz zat karena dia tidak mutasarif tidak boleh didahulukan tamiznya. Enggak boleh antum katakan ishtara itu kolaman ishrin misalkan. ya. Tapi harus diakhirkan ishrina kolaman. <clears throat> ya sampai di sini. Ada yang mau sampaikan? Hah? Amiza? Umda maksudnya apa? Ya gak ada. Tamiz itu fadlah. Tamiz itu fadlah. Ya. Yang omda itu yang marfuat. Mubtada khobar eh, Mubtada khobar Fi'il fa'il Kalau yang mansubah semuanya fadlah semua Saya ulangi syarat tamiz ada empat di sini disebutkan. Yang pertama nakirah. Bagaimana? Ijma enggak? Ittifaq enggak? Bahwasanya tamiz harus nakirah? Tidak. Ini pendapatnya siapa? Orang Basrah. Sedangkan orang Kufah berpendapat bagaimana? Boleh untuk tamiz datang dalam keadaan nakirah. Yang kedua, tamiz tidak boleh datang kecuali setelah apa? Sempurnanya kalam. Hmm. Kemudian yang ketiga yang menasobkan tamiz azat al mubhama adalah zat itu sendiri. Dan pada tamiz nisbah fiil yang musnad. Sebagian seperti Ibnu Asfur berpendapat bahwa saya pada tamiz nisbah yang menasobkan apa? Ya, jumlahnya itu bukan fiil yang musnadnya. Kemudian hukum tamiz mendahului amilnya bagaimana? Walau tidak? Walau tidak amil eh, tamiz mendahului amilnya dirinci ya. Kalau pada tamiz dat tidak boleh tamiz mendahului amilnya. Karena tamiz dat itu amilnya apa? Ghair mutasarrif, tidak bertasorif kan? Seperti adat, isyrun, miqdar, apa lagi Syibul Adad hmm. Adapun kalau tamiznya tamiz nisbah maka di situ ambilnya mutasarrif ataupun pada ambil nisbah yang mutasarrif di situ ambilnya maka sebagian membolehkan untuk tamiznya didahulukan dari ambilnya, seperti Zaid apa Toba Zaidun Nafsan Toba Zaidun Aslinya apa? Toba Zaidun nafsan. Ya, cukup dulu. Ini masih imbang ya pembahasannya. Gimana Ki? Paham belum Ki? Hah? Wan nasibu li tamyiz zat al mubhamah tilka zat. Yang menasubkan tamyiz zat yang ada berapa jumlahnya tadi? Empat ya. ada mikdar, shibul mikdar, maka nafar an mis itu yang menasobkannya adalah zat itu sendiri. Seperti apa zatnya? Ashrin, tisain dan yang semisalnya. Pada mikdar ya qafiz, manan, shibron, kalau shibul mikdar ya mithqal. Pada yang keempat, maka nafar anita mis khotam itu yang menasabkannya. Mana yang lain? Gak ada? Insyaallah. Oke Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.